Begitu pentingnya nasihat itu dalam Islam sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu Inna dinan nasihah. Sungguh agama itu nasihat. Di Sahih Muslim. Di riwayat Abu Dawud. Inna dinan nasihah. Inna dinan nasihah. Inna dinan nasihah. Sungguh agama itu nasihat. Sungguh Agama itu nasihat, sungguh agama itu nasihat. Tiga kali diulang oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan betapa pentingnya arti nasihat itu dalam agama. Qulna liman ya Rasulullah. Kami para sahabat bertanya, untuk siapa nasihat itu wahai Rasulullah? Qala lillah wa li kitabihi wa rasulihi a'immatil muslimin wa ammatihim. Nasihat itu untuk Allah ikhlas karenanya. Mengharap ridhonya semata untuk kitabnya dengan mengimani dan mengikuti ajaran-ajarannya wali rasulih mengimani beliau mentaati membela sunnahnya wali aimatil muslimin nasihat itu untuk para imam kaum muslimin para pemimpin kaum muslimin wa ammatihim untuk segenap kaum muslimin menyampaikan yang terbaik menginginkan yang terbaik bagi mereka. An-nasihah kata Hafid rahimahullah imma itu terambil dari mansoha yang berarti jarum jahit layaknya jarum atau jahitan menyatukan bagian-bagian yang semula terpisah. Lengan terpisah semula dari baju. Saku terpisah, ini terpisah. Dijahit sehingga disatukan yang jauh. Didekatkan yang jauh, disatukan yang terpisah. Sehingga tampak indah dan sempurna. Begitulah nasihat mendekatkan orang yang jauh, menasehati dia, membimbingnya dengan yang ma'ruf, mencegah dia dari yang mungkar sehingga menjadi sempurna dan baik muslim yang utuh atau nasihat itu dari nush nushul asal yang berarti penyaringan filterisasi madu itu difilter untuk keluar madu aslinya dan tersisakan di saringannya noda-noda atau yang tidak diinginkan dalam madu mungkin lebahnya, mungkin rumahnya atau yang semisalnya dan itu dibuang karena tidak diinginkan begitulah nasihat kita dengan nasihat mengeluarkan, memfilter hal-hal yang asing, yang mungkar, yang jelek dari seorang muslim sehingga dengan nasihat itu diharapkan dia menjadi muslim yang sejati, yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pentingnya nasihat sehingga baiat para sahabat radhiyallahu taala anhum kepada Rasul sallam Rasul talqinkan alaihi salatu wassalam ditambah dalam baiat mereka untuk bernasehat kepada setiap muslim kata Jarir radhiyallahu taala anhu bai'atun nabi ala sam'i wa ta'ah aku baiat Rasulullah sallam untuk selalu patuh taat falaqanani fi mastata'tu wa nushali kulli muslim maka beliau mentalkinkan aku untuk aku katakan semampu aku taat patuh dan beliau talkinkan aku pula untuk aku bernasehat kepada setiap muslim Bayat sahabat kepada Rasulullah SAW sehingga Jarir radhiyallahu taalaan menyampaikan di masjid di hadapan sekian banyak kaum muslimin wallahi inni lakum nasih dan demi Allah aku bernasehat untuk kalian Aku berharap dan menginginkan yang terbaik untuk kalian. Disebutkan Jarir radhiyallahu taala anhu mengamalkan dalam pengamalan baiat beliau kepada Rasulullah SAW ini bernasihat pada setiap muslim jika beliau membeli sesuatu beliau tambah nilainya lebih dari yang diminta oleh si pembeli ini beliau beli kuda misalnya, berapa ini? Seribu dirham misalnya. Karena beliau bernasehat, beliau katakan nggak pantas kudamu ini seribu. Artinya harganya lebih mahal seharusnya dari ini. Kamu tambah seribu seratus dirham. Tidak, Anda Kuda seperti ini harus lebih harganya dari seribu seribu seratus, dua ratus dan seterusnya begitu bernasehatnya kepada setiap muslim pengamalan terhadap apa yang ditalkinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau ridwanullah alaihi majma'in nasihat pula adalah akhlak dan sifat para ambia wal mursalin salawatu rabbi wa salamuhu alaihim Allah sebutkan itu dalam beberapa ayat Quran tentang mereka tentang Nuh alaihi salam Allah sebutkan tentang beliau laqad arsalna nuhan ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Kami utus Nuh kepada kaumnya. Beliau bernasihat. Beliau katakan, wahai kaumku beribadalah kalian kepada Allah. Kenapa kalian sembah Tuhan selain Allah? Aku takut atas kalian adab yang besar. Nasihat. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dalalim mubin. <clears throat> Kelompok dari kaumnya mengatakan kami melihatmu wahai Nuh dalam kesesatan yang nyata. Qala ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun mir rabbil alamin. Nuh berkata wahai kaumku aku bukan orang sesat tetapi aku rasul utusan dari Rabbul Alamin uballighukum risalati Rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallah ma la ta'lamun. Aku menyampaikan risalah Robku kepada kalian dan aku bernasehat untuk kalian. Ansahulakum Dan aku tahu apa yang tidak kalian ketahui. Begitu pula yang Allah sebutkan tentang Nabi Hud alaihi salam Wa ila adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha ma min ilahin ghairu afala tattaqun. Kepada Ad kami utus Hud alaihi salam. Beliau bernasehat, wahai kaumku, ibadahlah kepada Allah semata. Kenapa kalian menyembah selain Allah? Tidakkah kalian bertakwa kepadanya? Qala al-mala'ul ladzina kafaru min inna fi safaha Wa inna ladzunnuka minal kadibin Kelompok dari kaumnya orang yang kafir mengatakan kami melihatmu dalam kebodohan dan sungguh kami meyakini kamu itu orang yang berdusta. Qala ya qaumi laisa bisafaha walakinni rasulun min rabbil alamin. Wahai kaumku aku bukan orang bodoh, tidak ada kebodohan padaku, tapi aku rasul dari Rabbul alamin. Uballighukum risalati rabbi Wa ana nasihun amin. Aku sampaikan risalah robku kepada kalian dan aku kepada kalian nasih sangat bernasehat amin dan terpercaya amanat begitu pula kepada atau tentang Nabi Saleh yang Allah sebutkan tentang beliau fatawalla anhum Wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin Beliau berpaling dari mereka dan berkata wahai kaumku aku telah sampaikan risalah Rabbku dan aku bernasehat kepada kalian beliau ajarkan Beliau sampaikan yang terbaik untuk mereka, tetapi kalian kaumnya tidak menyenangi orang-orang yang bernasehat untuk kalian. Maka nasehat adalah amalan mulia, adalah misi dan sifat para ambiyah dan para mursalin alaihimussalam masing-masingnya bernasehat menyampaikan yang terbaik kepada kaumnya mereka tahu itu mungkar itu madorot bagi kaumnya maka mereka pun melarang dan mengingkari perkara-perkara tersebut pada kaumnya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nasihat kepada amatul muslimin dengan mengajari mereka التوحيد السنة العلم النافع والعمل الصالح menyampaikan yang hak kepada mereka membantah yang batil yang itu Allah murkai pada diri mereka dibantah diingkari agar mereka benci dan mereka tinggalkan itu nasihat seorang muslim mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai itu untuk dirinya. Dia benci untuk saudaranya sebagaimana dia benci sesuatu itu untuk dirinya. Hadihin nasihat. Kamu cinta senang dengan al-haq, dengan sunnah, dengan ilmu, dengan akhlak, dengan manhaj, istiqamah maka itu pun kamu nasihatkan kepada saudaramu kamu membenci yang batil yang bid'ah yang hizbiyah maka itu pun kamu tahdirkan kamu ingatkan kepada saudaramu untuk ia tinggalkan nasihat Orang yang diam membiarkan saudaranya dalam kejelekan, saudaranya dalam batil, maka dengan itu dia telah berkhianat kepada saudaranya. Di Bukhari di Adabul Mufrad Rasulullah SAW sebutkan man asyara ila akhihi ila syai'in wa huwa ya'lamu anna al-khaira fi ghairihi faqad khanahu Seseorang yang mengisyaratkan kepada saudaranya sesuatu padahal dia tahu yang lebih baik yang selainnya maka teranggap dia telah berkhianat kepada saudaranya kamu sarankan kamu tunjukkan kepada saudaramu sesuatu itu yang kamu jawab itu yang kamu sampaikan kepadanya padahal kamu dalam keadaan tahu ada yang lebih baik ada yang jauh lebih bermanfaat, tapi itu tidak kamu tunjukkan. Kamu telah berkhianat padanya, tidak bernasehat. Ghish, telah menipu. Pengkhianatan. Dan itu umum para ulama sebutkan. nasehat, Baik itu dalam perkara-perkara duniawi Terlebih itu perkara-perkara din, perkara ukhrawi, masalah akhirat, agama. Oleh sebab itu di Muslim kita ketahui Rasulullah SAW marah ketika si penjual meletakkan tepung yang rusak, yang basah di bawah yang kering dia letakkan di atas untuk menipu si pembeli bahwa tepung ini semuanya bagus. Ternyata bawahnya rusak, basah, kena hujan semalam. Maka Rasul katakan man ghasyana falaisa minna. Yang menipu kami, maka dia bukan dari golongan kami. Itu urusan dunia urusan makanan, urusan harta. Terlebih jika itu urusan agama, urusan akhirat, yaghish. Dia menipu saudara-saudaranya dengan tidak menyampaikan kepada mereka ini batil, ini mungkar. Ini tidak benar dengan tidak membela yang hak dan ahlul hak dengan tidak mengingkari, tidak mentahdiri yang batil dan ahlul batil, fakat ghasyahum. Sungguh dengan itu dia telah menipu. Penipuan yang jauh lebih besar dosanya dari penipuan dunia. Laisa minna, laisa minna. Ancaman-ancaman semacam ini menunjukkan kabairud dunu Dosa-dosa besar yang Rasul ancam bukan dari kami, bukan dari golongan kami. Padahal itu urusan duniawi. Harta benda. Terlebih jika permasalahannya adalah permasalahan agama. permasalahan manhaj, aqidah, iman, sunnah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah dalam penyampaian nasihat perlu kita memahami bahwa nasihat itu disampaikan kepada yang bersangkutan dan tidak harus tidak menjadi syarat untuk sebelum kamu membantah orang yang bersangkutan sebelum kamu mengingkari kesalahan atau kebatilan dia tidak disaratkan untuk kamu mengingatkan dia terlebih dahulu dan itu nasihat bagi dia agar kesalahan dia tidak diikuti oleh kebanyakan orang karena akan menambah beban dosa dia. Nasihat. Terlebih jika kesalahan itu kesalahan yang disebarluaskan diketahui oleh kebanyakan orang maka hendaknya sebagai bentuk nasihat diingkari dan dibantah kesalahan tersebut. Kata Al-Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu taala An-nasih orang yang bernasehat mengamalkan yang lebih maslahat jika nasehatnya secara sir tertutup tidak ada orang lain tahu hanya kamu dengan dia yang bersangkutan itu lebih maslahat maka dia nasihati sirron dengan sir. Tetapi jika yang lebih manfaat diumumkan itu bantahan disebarkan maka itu yang dia lakukan. Kata beliau tergantung jika kesalahan itu sirron tidak ada orang lain tahu saudaramu melakukan maksiat ini dosa itu antara dia dengan rebuh maka kamu nasihati sirron ta'al ya dengar anak lihat kamu melakukan ini begini haram ya akhi dosa begini begini tanpa ada orang lain tahu karena dosa dia pun nggak ada yang diketahui oleh orang Adapun jika dosa itu mu'lan terang-terangan dilihat atau didengar oleh banyak orang di majelis dia sampaikan atau dia lakukan itu kemungkaran maka pengingkaran pun sebagai bentuk nasihat kepada dia disampaikan dengan terang-terangan pula diingkari dengan terang-terangan pula Demikian seorang alim, seorang nasih melihat kemaslahatan dan manfaat tergantung kemungkaran yang dilakukan oleh si pelaku tersebut. Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin rahimahullah taala juga menyebutkan jika seseorang itu terus-menerus dalam kebatilannya setelah dinasehati maka dibuka dan dijelaskan kepada orang lain agar yang lain tidak tertipu dengannya tidak mengikuti kebatilannya sehingga langkahnya yang wajib tersebut dipastikan kebatilan itu ada padanya kemudian yang kedua nasihat munakosyah ilmiah kemudian jika kamu dapati dia terus tetap saja dalam kebatilannya maka yang wajib adalah bayanul haq minal batil sebagai nasihat kepada saudara-saudaramu yang lain kamu sampaikan yang hak demikian adapun yang disampaikan fulan itu batil mengungkar Demikian pula yang disebutkan oleh Al-Allamah Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahimahullahu taala dalam dakwah kepada Allah kepada manhaj yang hak Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam terkadang dakwahnya dengan bentuk bayanul akhta penjelasan hal-hal yang salah apa yang salah yang menyalahi syariat Allah, menyalahi sunnah Rasul. Beliau jelaskan kepada umat nasihat agar tidak mereka jalani. Bisa itu dengan taklif, kamu tulis kitab, membantah yang salah, atau dengan kalimat thayyibah kamu sampaikan itu atau pula dengan munasahah kamu nasihati seperti tadi tergantung antara sirriyah atau alaniyahnya secara tertutup tanpa orang lain tahu ataupun harus disampaikan terbuka terang-terangan. Semua itu asali dakwah yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Begitu pula Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafizahullah menjelaskan bahwa seorang muslim berkewajiban untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dengan hikmah wal mu'idatil hasanah wal jidal billati hiya ahsan bilin warif dengan kelemah lembutan selama itu yang manfaat selama tujuan yang kamu inginkan tercapai yakfi kamu sampaikan al-haq kepada sahibul haq agar kebenaran itu sampai kepadanya. Itu kewajiban setiap muslim. Adapun orang yang melakukan pelanggaran yang punya kesalahan jika itu kesalahan pada dirinya sendiri, maka dijelaskan kesalahannya, dinasehati sirran seperti yang disebutkan Ibn Bas rahimahullah. Dibantah dengan dalil, dengan ilmu. Kalau dia kemudian setelah itu terus berisi keras dalam kemungkarannya, maka dimuamalai sesuai yang pantas untuknya. Maka tergantung mukhalif orangnya tergantung pula terhadap mukhalafahnya kesalahan atau kebatilan yang dia lakukan ulama ahlu sunnah menilai kedua-duanya. Siapa pelakunya, tipe seperti apa, dan kesalahan yang mereka lakukan. Dan di dalam sunnah, kedua-duanya ada dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkadang Rasulullah Sallam sebut sebagai bentuk nasihat, bahkan orangnya ditakyin, disebut individunya. Amma Muawiyah fasu'luk la malala Adapun Muawiyah, Muawiyah miskin orangnya, nggak punya harta. Wa ma Abu Jaham fadarrabun lin nisa. Adapun Abu Jaham radhiyallahu an gampang memukul wanita. Nasihat untuk perempuan ini yang dilamar disebut ketika itu menuntut dan harus untuk menjelaskan duduk perkaranya maka disebut untuk kebaikan nasihat itu terkait er dumroah kehormatan seorang wanita demi kehormatan seorang wanita dan itu pun cukup besar nilainya dalam syariat dijaga Rasul sebut nama beberapa para sahabatnya maslahat syariah terlebih-lebih lagi dan tidak bisa dibandingkan ketika itu untuk kemaslahatan agama. Ketika tujuannya agar agama Allah tidak dilekatkan kepadanya syubhat, tidak dinisbatkan kepadanya batil, diingkari, ditolak, nushan lil ummah sebagai bentuk nasihat bagi umat ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nasihat bagi seorang muslim merupakan perkara yang meluruskan kekeliruan dan penyimpangan pada dirinya dan ahlul ilm para ulama sunnah dan yang mengikuti mereka ahlun nasihat di ahlil khata orang yang sangat bernasehat kepada setiap orang yang salah bernasehat kepada setiap orang yang menyalahi al-haq. Karena mereka selalu menginginkan yang terbaik untuk saudaranya. Di dalam Quran, di dalam sunnah, banyak sekali penjelasan tentang besar dan pentingnya makna nasihat itu bagi seorang muslim. Nasihat bagi orang yang jujur dalam imannya kepada Allah Subhanahu wa taala akan senang ketika diingatkan kepadanya perkara yang mungkar dan yang jelek untuk dibenahi ketika niat yang diinginkan adalah pembenahan bagi orang yang bersangkutan untuk dibersihkan padanya berbagai macam kesalahan maka itu nasihat beda dengan orang yang menginginkan celaan kepada saudaranya atas kejelekan yang ada hanya mengumbar aib saudaranya untuk mencela dan menghinakan, merusak nama baiknya. Ahlu sunnah tidak demikian. Maka seharusnya kewajiban orang yang dinasehati untuk menerima mau mendengar mau introspeksi diri mau meninggalkan kesalahan dan kebatilannya agar tidak termasuk orang-orang yang Allah sebutkan tentang mereka wa idza qila lahu izzatu bil ism jika dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah kemuliaan membuat dirinya terus dalam dosa karena gengsi dan kehormatan dirinya dan ini sifat munafik. Sifat orang fajir dalam ucapan maupun perbuatannya. Arti ayat, jika mereka ini dinasehati, takillah. Ucapanmu ini enggak benar, jelek, mungkar. Ayat, hadis kamu sampaikan padanya, perbuatanmu ini begini, begini kembalilah kepada hak. Dia nolak untuk dinasehati. Suruh kembali dia nggak mau. Dia malah marah, emosi. Karena dosa-dosa dan kebatilan yang ada pada dirinya menjadikan dia merasa angkuh untuk mau tunduk kepada nasihat. Serupa dengan yang Allah sebutkan dalam Al-Hajj. Ayat 72. Wa idha tutla alaihim ayatuna bayinatin ta'rifu fi wujuhil ladina kafarul munkar. Jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, kamu lihat, kamu dapati di wajah-wajah orang yang kafir itu kemungkaran. Gak senang. Ketika al-haq itu disampaikan ke mereka. Mereka marah. Tidak terima ketika ayat dibacakan, dijelaskan ke mereka ilmu al-haq. Maka orang-orang semacam ini ancaman Allah bagi mereka fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad Cukuplah bagi mereka jahanam dan itu tempat kembali hukuman dari Allah yang sejelek-jeleknya. Wal'iyadu billah. Sifat yang tidak patut pada seorang mukmin menyerupai sifat orang kafir menyerupai sifat seorang munafik nggak mau dinasehati merasa terusik merasa terganggu merasa terjamah kehormatannya jika dinasehati jika dibantah dengan ilmu dengan dalil dengan penjelasan masyayikh para ulama dia merasa terganggu merasa risih nggak senang itu sifat fajir sifat munafik bahkan sifat orang kafir kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu kafa bil mar'i isman an yaqula lahu akhuhu ittaqillah fayaqulu alaika binafsik mithluka yusini cukuplah dosa teranggap dosa pada seseorang jika dia diingatkan oleh saudaranya, bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah pada Allah, ini dosa, ini nggak baik, ini muslimin. Nasihati. Apa jawaban dia? Urus dirimu sendiri. Kenapa kamu menasihati saya? Kenapa kamu yang memberi wasiat kepada saya? Urus dirimu sendiri, nggak usah ngurus orang lain. Itu sudah teranggap dosa yang jelek pada seseorang. Demikian akhadatul izzatu bil Dia merasa kuat. Dia merasa mulia. Sehingga itu yang menjerumuskan dia dalam isim. Dalam dosa. Karenanya dia memilih untuk terus menerus di dalam kebatilannya, nggak mau dia mencabut diri setelah dinasehati. Dia merasa besar, merasa siapa dirinya, sekian tahun belajar di sana, di sini, berguru kepada fulan, wa'alan, sekian banyak nama-nama gurunya. Akhadatul izzatu bil ithim kebesaran dirinya, keangkuhan dirinya itu yang menyeret dia, mengakibatkan dia nggak mau dengar nasihat. Memilih untuk terus dalam dosa dan kemaksiatannya. Kata Imam Kota, ada makna ayat ini mereka orang-orang fajir ini dan yang semisalnya jika dinasehati, diingatkan, tahan dirimu. Jangan kamu terus melakukan kebatilan ini, ini maksiat begini. Tambah jadi dia dalam dosanya, tambah beringas, tambah menjadi jadi. Seakan dia mau berkata, mau apa kamu? Aku akan terus dan menambah kemaksiatan ini. Semakin diingatkan, semakin dia menjadi jadi dalam kebatilannya. Sehingga terus dan berkepanjangan kemungkaran dan kejelekan yang ada pada dirinya. Akhadathul izzatu bil ithim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Quranul Karim Allah menyebutkan sifat-sifat kufar dari Yahud, dan Nasara, Ahlul Kitab sebagai ibrah bagi kaum mukminin. Waduribat duribat alaihimud wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bi ghairil haqq Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Balasan kami bagi mereka kufar ahlul kitab ini dibalas mereka dihukum dengan kemiskinan dan kerendahan dihinakan. Belum lagi kemurkaan Allah pada mereka ba'u bi ghadabin minallah kenapa karena mereka yastakbirun anitiba'il haq istikbar sombong merasa dirinya besar sehingga tidak mau untuk mengikuti al-haq yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh mukminin karena kesombongan dan takabur mereka untuk menurut kepada al-haq nggak mau dinasehati lihat hukuman Allah kepada mereka duribat alaihimud billah menjadi orang-orang yang dalil, terhina, rendah, masakin, orang fakir, miskin, wabau bi ghadabin min Allah. Lebih dari itu semua mereka terkena murka Allah Allah marah kepada mereka jika seorang hamba dimurkai oleh Robnya, apa yang dia tunggu melainkan kehancuran. Walayyadubillah. Demikian kufurnya mereka terhadap ayat-ayat Allah. Dan mereka hinakan pembawa syariat para ambia dan pengikut-pengikutnya. Mereka hinakan, mereka lecehkan dengan berbagai cercaan, dengan berbagai hinaan sudah. Seperti yang Allah sebutkan tentang mereka wala naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i Bagaimana kita ngikut kamu pada Nabi? Bagaimana kita mau nurut, mau dengar? Mu yang bersamamu yang mau taat kepadamu itu Aradil. Orang-orang yang hina di antara kami, orang-orang miskin di zaman itu. Orang-orang yang lemah, ukoro, masakin, orang-orang orang-orang bawah. Sementara mereka menganggap dirinya ningrat, orang terhormat. Dan itulah batorul haq, ghamtun nas, seperti yang Rasulullah sebutkan. Mereka tolak kebenaran. Mereka hinakan orang. Mereka lecehkan orang yang lain. Di Sahih Muslim dari Abdullah bin Mas'ud Rasulullah SAW bersabda La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk jannah yang dalam kolbunya ada sekecil apapun dari kesombongan kibir. Faqala rajulun inna rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hazana wa na'luhu hazana. Seorang bertanya bagaimana jika orang itu senang pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Qala innallaha jamil yuhibbul jamal. Sejak Allah itu bagus, indah dan mencintai yang indah, keindahan. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Yang namanya kesombongan itu menolak al-haq. Wa ghamtun nas dan dia melecehkan, merendahkan orang lain. Di riwayat Hakim Hadis tersebutkan dengan lafaz al-kibr man batarul haq wasdaran nas. Kesombongan itu orang yang menolak al-haq dan dia melecehkan, merendahkan orang lain. Atau di riwayat Ibnu Abbas di ab, di riwayat Abd ibn Humaid dari jalan Ibnu Abbas Rasul sebutkan al-kibr as-safahu anil haq wa ghamtun nas As-safahu anil hak membodohi al hak dan menghinakan orang. Kala ya Nabi Allah mahuwa asafah. as-safa. ditanya apa itu safa alal haq? Membodohi kebenaran. Kala ayyakuna laka ala rajulin mal payungkiruhu. Misalnya kamu punya utang kepada seseorang. Utang. Dan kamu ingkari. Padahal kamu berhutang kepada bulan. Satu juta misalnya. Kamu ingkari ketika ditagi, ketika diminta. Wah, nggak pernah utang saya. Fayamuru rajul bitakwallah. Faya'bah. Maka dia diingatkan oleh seseorang. Takillah ya bulan. Kamu berhutang pada dia. Aku saksinya begini-begini. Dan dia menolak. Untuk mendengar nasihat itu. Asafah anil haq. Membodohi al-haq. Mengingkarinya. Wa ghamtun nas atau di riwayat Ibnu Abbas wa ghamsun nas dengan sad Ghamsun nas ketika seseorang itu menengadahkan hidungnya di hadapan orang-orang yang dia anggap nggak selevel dengan dia. Nah, ini ketika melewati para fukoro, masakin, orang-orang lemah, orang-orang nggak punya, ini dari muslimin. Dia men mengadahkan wajahnya dengan kesombongannya dan dia tidak memberi salam kepada mereka ghamsun nas. Dan dia tidak mau untuk duduk bersama mereka karena semua orang bagi dia hakir, hina, rendah. Dia yang tinggi dan terhormat. Nah, pantas bagi dia untuk dekat dan duduk bersama mereka. Ini ancaman bagi orang yang ada padanya takabur, anil haq, tunas, nas, sunnas. Maknanya berdekatan. Di sisi lain, terhib, motivasi yang Rasul Sallam berikan bagi orang yang berusaha selalu memerangi takabur yang ada pada dirinya. dia paksa dan memang perkaranya perlu mujahadah. Perlu perjuangan pada masing-masing kita. Karena secara umum pada diri orang nggak mau untuk dinasehati dan diingatkan bisa akhodatul izzatu bil ifim seperti yang Allah sebutkan. Dia harus melawan, dia harus paksa dirinya untuk mau dengar nasihat, mau tunduk, mau terima. Dia hormati orang yang menasehati dia, dia taati siapapun itu, bahkan orang miskin atau yang lemah sekalipun. Di riwayat Tirmidzi dan Nasai, juga Ibnu Hibban dan Hakim dari Sauban radhiyallahu anhu Rasulullah SAW sebutkan man mata wa huwa bari'un minal kibir wal hulul wadain dain dakhalal jannah. Yang mati dan dia bersih dari nggak ada pada dirinya kibir Gak ada pada dirinya hulul mengambil atau mencuri harta mas sebelum dibagikan. Tidak ada padanya dain hak orang yang belum dia bayar. Dia mati dalam keadaan bersih dari semua ini. Dakhalal jannah. Dia masuk jannah. Kibir. Ternafikan itu dari dirinya dia selalu tunduk kepada al-haq. Dakhalal jannah. Di Musnad Imam Ahmad pula dan Ibnu Majah juga Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dari hadis Abu Sa'id radhiyallahu an Man tawadha'a lillahi darajah rafa'ahullahu darajah. Barang siapa yang tawaduk kepada Allah satu derajat Allah angkat dia satu derajat hatta yaj'alahu Allahu fi a'la illiyin. Saat demikian terus dia tawaduk, dia tawaduk hingga Allah angkat dia pada derajat yang sangat tinggi, a'la illiyin. Karena kejujurannya tunduk kepada al-haq, mau dinasehati, mau mendengar, mau menerima, mau mengakui dirinya salah, mau berbenah diri, Terus demikian seorang hamba hingga diangkat di a'la iliyin. karena tawadudnya kepada Al-Haq. Dibalas oleh Allah. Wa man takabbara 'ala Allah darajah wada'ahu Allah darajah. Dan yang bertakabur kepada Allah satu derajat, Allah turunkan dia satu derajat pula. Dan terus-terus demikian, dia takabur, dia takabur, semakin lama, semakin diturunkan, dijatuhkan derajatnya. Hatta ya Allah asfala safilin. Hingga dijadikan dia orang yang sangat-sangat rendah. Jatuhkan oleh Allah. Nggak ada nilainya sudah tidak ada kehormatannya, paling rendah sudah asfala sabi. Lihat. Karena kejujuran imannya, dia mau menerima nasihat, dia mau dibenahi, mau dinasehati, Allah angkat, Allah angkat sampai orang itu menjadi di derajat a'la illiyin karena tawaduknya menerima al-haq, mau menerima nasihat. Tapi begitu dia menolak, menolak dan terus berkilah ke sana kemari, berputar-putar. Sulit dan berat bagi dia untuk mengakui, iya saya salah. Saya rujuk astagfirullahaladzim atas kekeliruan ini. Selesai sebenarnya. Dan dengan itu akan diangkat dia ala tapi ketika dia berputar-putar, intinya dia menolak. Dan mengingkari semua nasihat yang disampaikan kepadanya. Jatuh dia sampai asfala safilin. Wal'iyadu billah. Di Tabrani pula di al ausat dari Abdullah bin Umar Rasulullah SAW sebutkan iyyakum wal kibr. Iyyakum. Jauhi oleh kalian kibir. Hati-hati kalian dari kibir, batarul haq. Jangan sekali-kali kamu menolak al-haq nasihat yang disampaikan padamu Fa innal kibra yakunu fir rajul wa inna al aba'ah. Ketika kibir itu ada pada seseorang hingga kemudian itu menjadi aba'ahnya, menjadi jubahnya. Sehingga dengannya dia dikenal, dilihat, diketahui oleh semua makhluk. Wa fulan mutakabbir. Dicela karenanya menjadi tanda pada dirinya waliyadzubillah. Kalau kita memperhatikan sejarah dan biografi para ulama kita, para imam, mereka dengan mudahnya untuk dinasehati. Dengan mudahnya mereka menerima al-haq yang disampaikan padanya dan kesalahan yang diingatkan, mereka menyadari, mengakui, mereka rujuk, mereka bertobat kepada Allah. Syekh Robi sendiri hafizahullahu taala wa ra'ah wa afa. Ketika diingatkan pernah suatu ketika dalam keadaan beliau ini di luar kesadarannya hafizahullah terucapkan melalui lisan beliau tentang orang-orang yang melakukan kemungkaran ini itu. Beliau ucapkan dengan itu kamu dilaknat oleh Rasulullah melalui lisan Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan tentang kekeliruan ucapan ini. Dan beliau tulis rujuknya dari ucapan ini wa ana astaghfirullah dan aku mengingkari ucapan ini jika keluar dariku dan aku bertobat kepada Allah dan tanpa beliau sadari lepas demikian ketika ngom bicara orang kadang terlepas selesai bukan kemudian mutar ke sana kemari untuk tabrir untuk membenarkan ucapannya ditakwil-takwilkan maksud saya begini, maksud saya begitu, anu ini begitu. Lah. Itu pula yang dicontohkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ketika beliau sempat dulunya mengatakan bahwa ma'iyatullah kepada hambanya adalah ma'iyah dhatiyah. Dan itu diingkari keras oleh Syekh Hamud At-Tuwaijiri rahimahullahu taala. Bantah secara ilmiah dan keras bantahannya, tajam sekali. Tapi ilmiah, tidak ada caci makian, tapi bantahan yang begitu tajam. Dengan nusus, dalil, dan penjelasan a'imah. Walhasil bantahan Syekh Hamud rahimahullah dikuatkan, dibenarkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah Bantahan yang ilmiah, wakat afada wa ajada. Bagus dan banyak faidah yang beliau tampilkan di situ. Begini, begini, begini. Nggak lama sampai itu ke tangan Syekh Ibn Uthaymin. Langsung beliau bikin tulisan pula. Aku telah terima tulisan saudaraku Syekh Hamud At-Tuwajiri. Wajazahullah khair. Dan aku pun mentakrir, membenarkan, mengikuti apa yang beliau sebutkan. Bahwa yang benar dalam masalah ini, ma'iyatullah adalah dengan ilmunya. Pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang dilakukan hambanya, mendengar segala yang mereka ucapkan, dan seterusnya. Selesai. Beliau mencabut apa yang pernah beliau sampaikan. Tidak ada belok sana, belok sini, nggak ada putar-putar, nggak ada ini. Selesai. Dan dengan itu Allah semakin angkat Syekh Ibn Lihat. Semakin tinggi derajat beliau karena tawaduknya kepada Al-Haq. Semakin mulia di sisi Allah kemudian di mata kaum mukminin semakin mereka tahu ini orang ya tajarrat lil haq dia betul-betul mengikuti al-haq itu yang beliau cari itu yang beliau perjuangkan sehingga kalaupun itu pada diri beliau sendiri beliau insaf Beliau akui bahwa inilah al-haq dan saya yang salah, saya keliru, saya cabut. Al-haq ini yang harus kita ikuti. Semakin mulia beliau karena itu. Terangkat derajatnya. Ini yang seperti hadis sebutkan tadi. Diangkat, diangkat oleh Allah ila a'la illiyin. Karena tawaduknya Dan demikian para a'imah. Ketawaduan kepada al-haq selalu menjadi ciri dan sifat mereka. Kata Imam At-Tibi rahimahullahu taala Al-kibir adalah orang yang melakukan batil ada padanya batil dan dia mempertahankan itu nggak mau ngelepas nggak mau ngakui kalau itu batil nggak mau istighfar bertobat padanya itulah takabur kibir anil haq yang karenanya orang bisa sapahul hak tasfihul hak membodohi al hak mengingkari al hak yang harusnya dia terima dan dia akui. Yang karenanya pula orang bisa tahtirun nas, gomtun nas, gomsun nas, dia bisa merendahkan. Kalau sudah kebatilan dia pertahankan, dia lecehkan orang. Dia rendahkan orang bagi dia di matanya lebih kecil dari dirinya. Gak pantas untuk mengingatkan dia. Gak cocok untuk menasehati dia. Dan terhalang dia dengan itu dari sabilullah dan yang semacam ini jelas tercelanya Wallahiyadzubillah. kita skors untuk persiapan sholat duhur insyaallah kita lanjutkan ba'da sholat ta'ala تعالى على Muhammad.